Mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala pencipta penguasa satu-satunya. Hanya saja ketika mereka beribadah, mereka beribadah kepada benda-benda yang dilambangkan sebagai lambang-lambang tertentu. Sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai penyampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebagai takrim, sebagai pendekat. Liyuqarribuna ila Allah Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ayatnya bahwa kalau kalian beriman bahwa pencipta itu hanya satu, maka beribadalah kepada Sang Pencipta. Kalau kalian yakin bahwa yang menguasai alam semesta, yang memilikinya adalah satu, maka kenapa tidak beribadah kepada yang satu? Kita tanyakan kepada mereka kaum Nasrani yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Ibu. Siapa yang paling berkuasa di antara tiga Tuhan kalian? Mereka akan menjawab satu, yaitu yang paling berkuasa Tuhan Allah kata mereka. Maka Allah katakan tufakun bagaimana kalian bisa tertipu? Apakah kalian orang yang tersihir Apakah kalian ini tidak sadar? Kalau kalian yakin bahwa penguasa hanya satu, beribadalah kepada Allah yang paling berkuasa, yang maha berkuasa. Dan jangan beribadah pada yang lain. Dan inilah yang dikatakan sebagai fitrah. Bahwa setiap manusia mesti kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya yang memiliki alam semesta, yang menguasai seluruh alam ini itu mesti akan ada pada setiap manusia. Ya. Sya'a am Menerima ataupun menolak, hati kecilnya akan mengatakan benar. Walaupun ateis tidak mengakui adanya Tuhan, tetap hati kecil mereka menyatakan alam semesta ini pasti ada penciptanya. Yang Allah katakan fa'aqim وَجْهَكَ lid حَنِيفًا hanifan اللَّهِ Allah. Alati النَّاسَ عَلَيْهَا hadapkan wajahmu untuk din yang lurus ini. Fitrah Allah. Dan itu fitrah. Allati fataran nasa alaiha. Yang Allah telah jadikan fitrah itu pada manusia. La tabdila li khalqillah. Gak akan ada perubahan pada penciptaan Allah. Allah ciptakan manusia di atas fitrah. Yaitu fitrah tauhid. Fitrah mengakui adanya ilah mengakui adanya sang pencipta yang berkuasa satu-satunya. Allah katakan alladzi fataran nasa 'alaiha. Allah jadikan fitrah itu di atas manusia seluruhnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dan dalam riwayat-riwayat lainnya bahwa Rasulullah SAW menyatakan setiap anak yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia diciptakan diciptakan di atas fitrah. Wa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranih. Bapak ibunya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah, maka bapak ibunya lah yang merusak yakni kalau dia jadi Yahudi, bukan asalnya Yahudi. Bukan fitrahnya Yahudi, tidak. Tetapi bapak ibunya. Jangan dianggap karena anak lahir dari kalangan keluarga Nasrani, kemudian dia menjadi Nasrani. Bukan berarti fitrahnya Nasrani, bukan. Tapi bapak ibunya yang menjadikan anak tersebut menjadi anak Nasrani. Padahal asalnya fitrah. La ilaha illallah. Dikatakan di sini fitrah oleh Rasulullah SAW jika dikatakan pula fitrah dalam ayat yang kita baca tadi, fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha wa hadha alladhi akhbara bihi huwa alladhi tashhad al-adillah al-aqliyah bi sidqihi. Maka kebenaran la ilaha illallah itulah kebenaran yang bisa dibuktikan. Tashhadu al-adillah dibuktikan oleh dalil-dalil aqliyah bi sidqihi Dalil akal pun membenarkan kebenaran tauhid la ilaha illallah. Di antaranya disebutkan oleh syarif rahimahullah bahwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala. Minha di antara dalil-dalil akli adalah anna al-insan qad yahsul lahu min al-i'tiqadat wal-iradat ma yakunu haqqan wa taratan ma yakunu batilan namanya manusia secara akal mesti mereka memiliki sesuatu keyakinan-keyakinan tertentu dalam hatinya dan memiliki keinginan-keinginan dalam hatinya keyakinan-keyakinan dan keinginan-keinginan tersebut yakunu haqqan taratan wa yakunu batilan taratan kadang-kadang yang diyakininya benar kadang-kadang yang diyakininya salah Wahuwa hassasun mutaharrikun bil iradat. Dan manusia selalu dalam keadaan memiliki perasaan sesuatu. Saya yakin ini begini, saya yakin ini begitu. Wala budda min ahadihima. Maka mesti ada dari keyakinan-keyakinan tersebut yang benar, ada pula yang salah. Wala budda lahu min marja'in atau min murajjihin li ahadihima. Maka manusia tadi pasti pasti akan punya kecenderungan untuk merojihkan salah satunya. Ini hak, ini batil. Maka seorang manusia secara fitrah akan ada kecenderungan kepada yang benar, kepada yang hak. Itulah fitrah. Wa na'lam annahu idza 'urida 'ala kulli ahadin an yusaddiq wa yantafi' wa an yukaddib wa yatadarrar ma la bi fitratihi ila an yusaddiq wa yantafi'. Maka kalau dihadapkan kepadanya dakwah la ilaha illallah dawa tauhid. Maka manusia tadi akan memiliki dua kemungkinan. Mungkin dia yusaddiq wa yantafi' membenarkan dan mengambil manfaat. Mungkin pula yukadzib wa yatadarrar. Mungkin pula mendustakan dan merugi dia. Kira-kira bagaimana keadaan manusia secara fitrah? Secara fitrah dia pasti an yusaddiq wa yantafi'. Pasti akan membenarkan tauhid. Pasti, pasti, pasti, pasti. Itu fitrah. Itu fitrah. Sehingga mereka-mereka yang menentangnya adalah orang-orang yang menentang fitrahnya sendiri. Orang-orang yang menentang tauhid sejak awal pertama kaum musyrikin menentang Rasulullah sampai hari ini adalah orang-orang yang bukan karena dari hatinya, bukan. Menentangnya karena hawa nafsu dan bertentangan dengan hati kecilnya. Itu semua. Wajahidu biha Wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Allah yang berkata demikian. Mereka jahadu biha, mereka menentangnya. Wastayqanatha anfusuhum. Tapi hati-hati mereka yakin. Itu benar, itu hak. Sebagian menentang la ilaha illallah karena jengkel. Kenapa? Diturunkan wahyu itu kepada orang Arab, tidak kepada kita kaum Yahudi. Dia tahu itu hak, tapi menentang. Kenapa? sayang bukan dari kita. Ta'assub. Ada lagi yang menentang. La ilaha illallah bukan karena hatinya menentang. Dia tahu itu hak. Tapi kalau saya benarkan dia, niscaya dia yang akan jadi tokoh dan saya nggak akan dikenal lagi. Kata tokoh-tokoh Quraisy. Kata tokoh-tokoh musyrikin. Niscaya saya tidak akan ditengok lagi. Tidak bisa. Hanya karena hawa nafsu mereka menentang, hanya karena hawa nafsu mereka menolak. Fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha memang sudah fitrah yang Allah ciptakan pada manusia la tabjila li khalqillah enggak akan ada perubahan dari ciptaan Allah. Maka inilah secara akal bisa kita lihat setiap orang diterangkan tauhid dengan benar pasti hati kecil mengatakan iya. Benar. Namanya alam semesta ini pasti ada penciptanya dan sangat wajar sangat-sangat pantas kalau kita beribadah hanya kepada penciptanya, tidak kepada yang lain. Itu sesuatu yang cocok dengan fitrah, cocok dengan hati yang bersih. Wahina idzin fal i'tiraf biwujud as-sani' wal iman bihi huwa al-haq Baik, sekarang pengakuan bahwa pencipta itu hanya satu dan iman kepadanya apakah itu hak atau batil. Hak atau naqidun hak atau lawannya. Wasani fasidun qat'an. Kalau dikatakan batil, itu tidak mungkin sama sekali. Secara akal, tidak mungkin. Ya. Sudah kita katakan kemarin dalam pembahasan yang panjang bahwa seluruh manusia akan berkata tidak mungkin ada dua pencipta. Bahkan disebutkan pula majusi yang memiliki keyakinan ada dua Tuhan. Tuhan gelap dan Tuhan terang. Ternyata mereka pun berkata bahwa Tuhan terang itulah sang penguasa, sedangkan Tuhan gelap itu adalah penjahat. Lihat, mereka yang mengatakan ada dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Ternyata mereka mengakui dalam keyakinan mereka yang sungguh-sungguh berkuasa betul cuma satu, yaitu Tuhan terang. Sehingga ada aliran yang berikutnya yang mensinkronkan atau menggabungkan dengan Nasrani Mereka berkata bahwa Tuhan terang itulah Tuhan Allah dan Tuhan gelap itulah syaitan katanya. Berarti tetap saja mereka mengakui penguasa hanya satu, pencipta hanya satu. Sesuai dengan fitrah. Pada al awal. Kalau yang kedua tidak mungkin, ada dua pencipta, maka pasti yang pertama, yaitu satu pencipta. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به Kalau sudah demikian, pasti secara fitrah. Secara fitrah, dia pasti akan mengenali dan mencari siapa pencipta itu. Dan kemudian mengimaninya. Wa ba'da dzalik imma an yakuna fi fitratihi mahabbatuhu anfa' lil 'abdi aw Kemudian secara fitrah pula, kalau sudah dikenal penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan oleh para rasul penciptanya adalah Al-Khaliq Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrah akan melihat kalau saya mencintainya apa yang terjadi dan kalau saya tidak mencintainya apa yang terjadi. Fitrah akan menjawab pula kalau kamu mencintai pencipta tersebut kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Anfa akan lebih bermanfaat. Tetapi kalau yang kedua mencintainya rugi, nggak mungkin. Gak masuk akal. Fitrah akan mengatakan lagi bahwa itu fasid. Qat'an secara tegas. Fawajib an yakuna fi fitratihi mahabbah. Maka pasti dalam fitrah manusia akan mencintainya, akan suka kepadanya karena dia yang menciptakan untuknya semua kebutuhan-kebutuhannya. Itu yang pertama. Wa minha yang kedua sekarang, di antaranya, ini dalil-dalil akli yang sesuai dengan fitrah. Anahu mafturun ala jalbil manafi' wa daf'il madar bihissihi. Bahwasanya manusia mafturun sudah diciptakan secara fitrah. Apa fitrahnya? Ala jalbil manafi' wa daf'il madar. Namanya jiwa manusia seluruhnya pasti pasti akan mencari apa yang bermanfaat buat dirinya dan pasti-pasti akan menolak sesuatu yang bermudarat yang merugikan dirinya. Ini fitrah juga. <laughs> Wahina idin lam takun fitrah kulli ahad mustaqillah bitafsili dhalik. Dan ketika itu setiap manusia masing-masing berdiri sendiri untuk memikirkan mana yang bermanfaat untuk dirinya dan apa yang jelek untuk dirinya. Ternyata mereka tidak mampu tidak mampu untuk mencari sendiri. Mereka perlu bertanya ke sana kemari apa yang bermanfaat buat dirinya dan apa yang jelek buat dirinya. Bal ila sababin mu'inil fitrah. Bahkan mereka butuh sesuatu yang membantu fitrah tadi untuk mencari apa yang bermanfaat untuk dirinya dan bagaimana menghindari yang mawarat untuk dirinya maka mereka yahtaju ila ta'lim butuh belajar pengajaran wanahwihi dan sejenisnya. Fa idza wajada syarat wa intafa al-mani' istajabat lima fiha min al-muqtadi lidzalik. Kalau sudah ada syarat-syarat yang ditentukan oleh fitrah tadi, harus bermanfaat. Dan intafal mana dan juga tidak ada sesuatu yang menghalanginya, maka niscaya dia akan menerimanya. Sehingga ketika mereka masih mencari, mencari, mencari, ketika diajarkan tauhid, Fitrahnya akan menyambut ini yang saya cari. Kenapa? Karena dia lihat bahwa inilah yang paling hak yang memberikan manfaat pada dia dunia dan akhirat dan menghindarkan dari mabarat dunia dan akhirat. Sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dari Persia selalu mencari mencari mencari kebenaran. Dari pendeta ke pendeta yang lain, dari gereja ke gereja yang lain terus dia lihat pendetanya yang dia duduk padanya, belajar, ternyata dia ahli dunia mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Terus sampai ketika pendeta terakhir yang paling baiknya, yang paling salehnya di kalangan Nasrani mengatakan, kalau kamu mencari kebenaran, cari di daerah yang banyak pohon kurma. Disebutkan ciri-cirinya persis seperti Madinah. Maka ketika dia sampai di Yasrib, waktu itu namanya Yasrib, dia lihat inilah yang saya cari. Negeri yang digambarkan oleh pendeta terakhir. Dia tunggu. Katanya akan muncul di sana seorang nabi, seorang rasul. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka Salman Al-Farisi melihatnya dan melihat ciri-cirinya dan dia bermuamalah dengannya, memberikan makan kepadanya, ternyata Rasulullah SAW tidak menerima sodakoh. Ketika diberikan hadiah kepadanya, diterima hadiah tersebut. Maka dia berkata, inilah Nabi yang hak. Azakumullah langsung cocok dengan fitrahnya. Dan mengatakan, aman nabi, aku beriman dengannya. Ashadu, an la ilaha illallah, wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau, engkau wahai Rasul adalah benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang-orang yang mencari dengan fitrahnya, mencari kebenaran, mesti dia akan tentram dengan Islam. Sebaliknya, mereka-mereka yang beragama dengan agama-agama yang lain selain Islam, dalam keadaan tidak tentram hatinya dan tidak yakin. Tidak tentram, tidak yakin, dan tidak terjawab sekian ribu pertanyaan. Pertanyaan di hati kecilnya, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, Tidak terjawab. Sehingga sebagian besar mereka keluar dari gerejanya berupaya untuk melupakan apa yang pernah diomongkan oleh pendetanya. Berupaya untuk menghilangkan kembali apa yang dikatakan oleh pendetanya. Kenapa? Bingung. Gelisah hatinya. Nggak tenteram. Aneh. Nggak masuk akal. Nggak sesuai fitrah. Sebagaimana diperhatikan oleh beberapa orang di negeri-negeri kafir Eropa di setiap gereja berapa jauh, berapa meter ke sana mesti ada pub, tempat minum khamr. Berdekatan dengan gereja itu. Ditanya kepada mereka salah satu mereka, kenapa kok setiap gereja di dekatnya ada pub, tempat minum khamr? Kata mereka, sungguh kami bingung kalau mendengarkan ocehan pendeta. Mereka sendiri yang bilang begitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan fitrah. Kebanyakan mereka hanya ahlu dunia. Hanya mencari dunia. Hanya mencari urusan-urusan yang sifatnya duniawiya. Makanannya, minumannya, kenikmatannya itu saja. Dan mereka khawatir kalau dia keluar dari agamanya dia akan kehilangan dunia tadi. Akan kehilangan apa yang dia rasakan sebagai kenikmatan dunia. Adapun Islam mesti pasti akan sesuai dengan fitrah. Fitrah Allah allati fitrah Allah, fitrah an-nas 'alayha. La tabdila li khalqillah. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah dan ternyata juga keterangannya, tafsirnya dan hadis diterangkan dengan hadis yang lain disebutkan kullu mauludin yuladu al millah itu lafaz lainnya. Berarti al fitrah yakni al millah di atas agama ini. Lahir dalam keadaan sudah Islam. Sehingga ketika dikatakan la ilaha illallah langsung dia cocok fitrahnya. Tetapi ketika diajarkan Yahudi Nasrani dia jadi Yahudi dan Nasrani, tapi tidak sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya telah rusak atau dia selalu tidak tentram dengan agamanya sendiri. Khairin azakumullah. Qala wa minha. Yang ketiga, an yuqala, bisa dikatakan pula secara akal. Minal ma'lumi anna kulla nafsin qabilah lil ilmi wa iradatil haq. Bisa dikatakan pula bahwa setiap nafs, setiap jiwa pasti akan menerima, bisa menerima ilmu dan kebenaran. Wa mujarradu ta'lim wa tahdhid la yujibul ilmu wal irada. Yang namanya pengajaran kalau hanya pengajaran saja. Pemberitahuan saja, titik nggak akan naruh apapun kalau nggak ada penerimaan di hati. Pemberitahuan-pemberitahuan tidak akan merubah seseorang. Demikian pula tahdid. Tahdid itu memberi semangat. Nggak akan ngaruh kalau nggak ada dalamnya setelah. Sebab kalau hanya tahdid saja, kalau haja, hanya pemberitahuan dan pemberi semangat saja, semua agama pun memberi semangat kan bahkan beberapa agama bisa menyampaikan sampai berapi-api. Semangat sekali. Sehingga yang hadir itu sepertinya langsung berubah kalau mendengarkan. Ternyata toh nggak bisa diterima oleh satu Sehingga mereka menolak. Dan mereka selalu tetap gelisah. Sehingga tidak cukup. Hanya ucapan-ucapan, pengajaran, pemberitahuan, atau pemberi semangat tidak cukup ada satu yang sangat penting. Laula anna fin nafsi quwwatun taqbalu dzalik. Kalau saja tidak ada dalam hati ini satu fitrah yang menerimanya, maka tetap akan tertolak. Tetap akan tertolak. Wa illa falau ulima al-jamadat wal bahaim wa hubba lam yuqbal. Contoh kasarnya, kalau jamadat benda-benda mati atau hewan-hewan ternak atau semua makhluk-makhluk itu diberi taklim, diberi pengajaran-pengajaran, kira-kira mereka bisa menerima atau tidak bisa menerima? Tidak bisa menerima. Kenapa? Karena nggak ada fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima tadi itu. Sehingga jamadat benda-benda mati atau hayawanat binatang-binatang atau an'am binatang ternak Walaupun kamu berikan ta'lim, semangat, pengajaran bagaimanapun, nggak akan bisa menerima. Tetapi ketika manusia yang Allah ciptakan di atas fitrah, ya, diberi ta'lim dan pengajaran, dia akan melihat apa yang dikatakannya cocok dengan apa yang saya pikirkan selama ini. Cocok dengan apa yang ada dalam fitrahnya. Ini yang betul-betul meyakinkan saya. Wa ma'lumun anna fusula iqrariha nutfanya. ممكن من غير سبب منفصل من خارج وتكون الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه Dikatakan pula oleh beliau rahimahullah bahwasanya bisa diketahui pula. maklum anna husula iqrariha bahwa terjadinya ikrar penerimaan kepercayaan dengan sang pencipta itu mungkin min ghairi sabab mungkin tanpa sebab bisa terjadi munfasil min khalid tanpa sebab yang ada dari luar maksudnya dan ini dari hanya dari dalam fitrah sendiri mungkin buktinya sekian banyak orang yang tidak belajar Islam menyatakan pencipta itu nah hanya satu bisa tetapi tafsir rinciannya tidak mungkin kecuali harus dengan pengajaran dari Quran Sunnah. Wa takunu Maka zat benar benar ini cukup dengan itu. Fa al-muqtadi qa'iman fi maka kalau faktor tadi ada dalam jiwa dan kemudian tidak ada penentangnya maka faktor penerima tadi yang tidak ada penentangnya akan mudah untuk menerima apa yang diajarkan dalam Islam. Fa'ulima annal fitrah salimah. Maka saat itu diketahui bahwa fitrahnya masih bersih. Fitrahnya salimah. Ida lam yahsul laha ma yusiduha. Kalau tidak terjadi apa yang merusaknya. Seringkali fitrah itu dirusak. Fa'abawahu yuhawidani au yunasrani au yumajjisanihi. Bapak ibunya lah yang meyahudikan atau menasranikan atau memajusikan. Berarti sudah dirusak oleh, oleh ibu bapaknya. Itu dikatakan mungkin akan terjadi kerusakan pada fitrah. Tapi kalau fitrah tadi masih benar, masih utuh, tidak dirusak, maka dia pasti akan mudah menerima kalimat la ilaha illallah. Karena muqarrah bisani' abidah lahu dan pasti akan menerima mengimani adanya pencipta dan pasti beribadah hanya kepada pencipta saja tidak pada yang lainnya. Wa minha alasan berikutnya أن يقال إنه إذا لم يحصل مفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية bahwasanya bisa dikatakan di dalam yahsul kharij kalau tidak ada perusak dari luar dari luar dirinya walal muslih al-kharij dan tidak ada pula yang memperbaiki dari luar maka kanat fitrah muqtadiyah lis-salah maka fitrahnya akan berjalan ke arah yang baik. Lianal al-muqtadi fiha lil ilmi wal irada qa'imun wal manabi' muntaqil. Karena ilmu, keinginan kepada yang baik tegak sedangkan penghalangnya tidak ada. Jadi gambaran yang terakhir ini adalah gambaran kalau manusia ini dibiarkan secara fitrahnya. Tidak ada yang ngajari kebaikan, nggak ada yang ngajari kejelekan. Kira-kira jadinya seperti apa? Kata beliau, mesti yang akan terjadi adalah orang itu jadi baik. Itu bukti kalau dia punya fitrah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan fitrah padanya, sehingga kalau saja nggak ada yang ngerusak, nggak ada yang ganggu, maka fitrah itu akan lurus kepada yang baik. Karena Demikian sudah terbukti sekian banyak manusia selalu mencari mencari agama, mencari pencipta menunjukkan kalau mereka punya fitrah yang mendorong dia untuk beribadah kepadanya. Sehingga sebagian mereka mencari ke sana kemari, tetapi ketika mereka sudah meyakini adanya pencipta dan tidak ada yang mengenalkan siapa pencipta itu, maka mereka menebak-nebak. Di sanalah terjadinya sekian kekeliruan. Tetapi ketika mereka mencari dan kemudian Allah yang Maha Adil, yang Maha Rahman mengutus setiap generasi seorang rasul. Menurutkan kita, maka menjawab fitrah-fitrah mereka yang sedang mencari. Allah. Yang sedang mencari siapa pencipta langit dan bumi.